dia dapatkan Ramadan dan keluar di Ramadan namun tidak mendapatkan ampunannya maka marilah yang tersisa ini sambil menunggu apa yang diputuskan oleh penguasa kita yaitu datangnya tanggal 1 Syawal kita manfaatkan waktu yang tersisa di waktu-waktu yang mustajab kita mohon kepada Allah taala agar semua yang kita lakukan diterima dan segala yang kurang Allah berkenan mengampuninya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan dari apa yang sudah kita kaji insyaallah kita akan masuk al-umur allati yajibu an yandura ilaiha qabla al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Perkara-perkara yang wajib ayang dora ilaiha. Perkara-perkara yang wajib untuk dilihat. Qabla al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang pertama, al-amrul awal, ayanzura fi natijati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qabla an yadkhala fihi. Yang pertama para hadirin seorang <clears throat> agar melihat meneliti ayanzura memandang fi natijatil amr tentang hasil hasil amar ma'ruf nahi mungkar qabla ayat khulafihi sebelum dia masuk sebelum dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dia lihat dulu dia pelajari secara seksama dia pelajari secara syar'i dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Bagaimana kira-kira hasil yang akan diperoleh? Malladhi yatarattabu alaihi Apa akibat yang akan dilakukan? Ya apa akibat setelah kita menegakkan amar ma'ruf atau nahi mungkar? Positif atau negatif Hasilnya Kemungkinan besar ini positif atau negatif malah Pelajari maksak sama Bermusyawarah dengan orang yang mengerti Yang pandangannya lurus Jauh ke depan Apakah ya tarot tak berakibat Akibatnya seperti apa yang pertama Maladiyaksudu Apa yang akan diperoleh Idza amara wa naha apabila menegakkan menyuruh atau melarang wa fi dzalik salasu halatin maka hal itu ada tiga kondisi ada tiga kondisi akibat amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak lepas dari tiga kondisi Ketika kita amar ma'ruf atau nahi mungkar kemungkinan ada tiga perkara yang akan muncul. Satu al-halatul ula kondisi yang pertama ayatarattab 'alal amri bil ma'ruf Wa nahi mungkar munkar zawalul mungkar wa ma'ruf yang pertama kondisinya ayataradhaba berakibat alal amr atas amar ma'ruf Naam wa nahyanil munkar dan nahi munkar mencegah hal yang munkar zawalul munkar lenyapnya kemungkaran wa tahaqqaqal ma'ruf dan terwujud hal yang ma'ruf hal yang munkar hilang secara total hal yang ma'ruf muncul. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan orang itu benar-benar jadi baik dan dia bisa mengingkari kemungkaran meninggalkannya dan mewujudkan hal yang ma'ruf. Yakni yatarattabu zawalul maksiyah. Yakni maksudnya berakibat hilangnya maksiat hilangnya maksiat yang dilakukan. Wa tahaqqaqat ta'atu fi hadhil Dan terwujud adanya ketaatan dalam kondisi ini. Nah, nah kalau memang kemungkinan besar menghasilkan hal seperti ini ya al-amru bil ma'ruf maka semakin menguatkan dilakukan amar ma'ruf wajibu dan wajib. Nah. Kenapa wajib? Li'annahu izalatu syar iqrarun iqraru khairin. Karena menghilangkan kejahatan berarti menetapkan kebaikan. Hilangnya kejelekan berarti akan tetapnya kebaikan. Barokallah. Jadi seorang yang akan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dia melihat akibatnya. Kira-kira akan orang itu benar-benar melaksanakan ketaatannya dan meninggalkan kemungkarannya, maka kalau itu berakibat demikian wajib segera Dikisahkan di dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW ro'a rojulan melihat seorang laki-laki Laki-laki ini wafiyati khatamun dahab di jarinya itu ada cincin dari emas. Maklum bahwa cincin yang terbuat dari emas haram bagi laki-laki. Maklum bagi umat Islam. Namun orang ini dan dia sudah tahu keharamannya itu memakai. Apa yang beliau lakukan? Fanaza'ahu. Maka Nabi menarik menarik dengan keras. Nasa'a. Nasa'a itu menarik dengan keras. Yang ada di tangannya. Wa tarahahu fil ardi. Tarik dan dilempar ke tanah. Barakallahu ini namanya apa? Ingkarul mungkar. Mengingkari satu kemungkar. Maka sambil memberikan nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar ya'mitu ahadukum ila jamratin min narin fayadauha biyadihi. Salah seorang dari kalian bersengaja apa yang dia lakukan? Bersengaja mengambil bara dari bara-bara api. Dia letakkan di tangannya. Bara api ditaruh di tangannya. Bersengaja dia. Ya. Maka barakallahu fikum setelah laki-laki itu diingatkan bahwa itu perkara yang haram dan Nabi mengambil tindakan dilempar Ternyata hasilnya cukup bagus. Hasilnya cukup bagus. Laki-laki tersebut setelah diingatkan nasihat ancamannya neraka, dia sadar. Sadar. Neraka itu berat lagi dia. Maka setelah itu Nabi mengatakan khud wa bihi. Silahkan kamu ambil cincin itu. Silahkan ambil, ambil manfaatnya. Mungkin dijual Nanti uangnya untuk beli Sesuatu yang halal Atau mungkin serahkan ke istri Atau ke ibunya Bermanfaat tuh. Karena asalnya halal Emas tersebut dipakai Perempuan Yang haram bagi laki-laki ini saja Bagi laki-laki saja Namun lihatlah hasil yang positif Kata laki-laki tersebut, "La akhudu wallahi." Demi Allah bersumpah, "Wallahi la akhudu la akhudu khataman tarahahun nabiyyu." Sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan ngambil cincin yang sudah dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah kuat tambah sadar dan semakin kokoh bahwasanya dia takut dengan sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasul. Maksudnya apa? Orang lain suruh ngambil manfaat, saya tidak mengambil lah. Kenapa tidak mau? Sudah dilempar oleh Nabi, maka Nabi ngelempar saya ngambil. <laughs> Nabi yang lempar masa saya ngambil? Saya ngambil. Takut dia. Takut dengan sesuatu yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan akibatnya orang itu semakin taat dan orang itu semakin meninggalkan kemungkaran. Ini barakallahu fikum seorang harus meneliti ini orang jahil atau orang alim ya dikisahkan orang ini orang yang sudah ngerti ya tapi bersengaja Barakallahu fikum. Maka cara menegurnya dengan seperti itu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa itu kaku sekali ya. Hmm? Kasar sekali ya, bukan kasar. Tindakan kepada orang yang ngerti berbeda dengan orang yang jahil. Ya, udah ngerti hukumnya ini, udah paham ini. Ya. Kalau dia seorang yang menyebarkan Eh, subhatnya harus segera diingatkan, hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, ala yazulal munkar kulluh walakin yukhaffifu. Yang kedua, tidak lenyap kemungkaran setelah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar alla yazulal mungkar, tidak lenyapnya kemungkaran. Itu secara kuluh menyeluruh. Walakin yukhafif tapi ada keringanan apa namanya? E, berkurang, ya, berkurang. Khafif. Jadi lebih ringan madharatnya. Wa fi halati dalam kondisi seperti ini aidan dalam kondisi seperti ini juga ya murubil ma'ruf wa yanha 'anil munkar takhfifan lisyarri. Dalam kondisi seperti ini juga ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Takhfifan lisyar sebagai upaya memperkecil ya, memperkecil atau tidak menambah besarnya kejahatan. Nah, Ilianahu wida lam yatamakkan izalatuhu bil kulliyah fa'alal aqal yukhaffifu sebab apabila la yumkinu tidak mungkin izalatuhu melenyapkan seluruh kemungkarannya. Kalau tidak mungkin dibuang kemungkaran seluruhnya bil kuliyah secara menyeluruh ba'alal aqal maka minimal apa itu? Ya jadi lebih sedikit kejelekannya. Tambah mengecil frekuensi maksiatnya dan kejahatannya. Dan semakin mengecil walaupun tidak menyeluruh madorot yang muncul darinya. Ini tetap ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikisahkan pula Suatu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam nah, Beliau melihat Ada seorang Masuk masjid ya. Maka kemudian orang tersebut tak kalah masuk masjid Orang badui ini Arabi Bala Beliau kencing di pojokan masjid. Ya. ya. Orang Arabi ini ketika itu bala Arabi fi min minal masjid di pojok masjid. Fajar rohun nasu. Maka sahabat itu apa namanya? Zajara mencegah dengan keras. Naha an nahr bisyiddah. Ya. Membentak dengan menghentikan dengan keras. Orang Badui ini. Orang Badui yang jarang ngerti ilmu. Bab Islam yang benar. Jarang belajar. Mengerti toharoh. Namanya hidupnya di gunung bersama kambing-kambingnya. Datang ke Madinah Masuk masjid, kebelet tipis langsung ke pojok masjid sana. Tidak tahu namanya orang jahil. Ya. Maka sahabat langsung mengambil sikap. Gak boleh Langsung dihentikan dengan syiddah. Ya. Tetapi Nabi saw orang yang Allah berikan hikmah mencegah beliau, cegah inna hadhil masajid la yasluhu fihal asy minal adha wal qadar tidak lain nah ini ditunggu sampai orang badu itu kencingnya rampung selesai Nabi pun panggil sahabat ambil satu ember air guyur namanya pipisnya masjidnya dari pasir lantainya bukan kayak kita pakai apa ini marmer begitu ya. Tapi pakai pasir. Lantainya pasir. Antum tahu sifat pasir menyerap apa? Air toh. Hmm. Maka Nabi ambil dalwan minal ma, ambil satu ember air, tuangkan di atas kencingnya. Setelah selesai kencing orang itu. Iya, ini metode beliau. Diselesaikan dulu apa namanya? Dicegah dulu beberapa perkara yang mungkin muncul karena air najis itu air kencing itu najis. Kalau dibiarkan najis itu barang mungkar bahaya nanti ada orang lewat kena najis, apalagi di masjid. Kalau sholat tidak sah nanti sholat. Cepat dituangkan air biar meresap dengan air tersebut ke dalam sana. Ya, Baru setelah itu beliau menemui orang Badui Orang baduinya sudah rampung pipisnya, kemungkarannya sudah diperbaiki, datangi si badui ini. Apa beliau katakan? Inna hadihil masajid sesungguhnya masjid-masjid itu la yasluhu fiha syai'un minal adha Tidak pantas diletakkan sesuatu dari kotoran. Kotoran, al-qadar, Wa innama hiya solati wa qiraatil Qur'an. Tapi masjid-masjid itu ialah untuk menegakkan salat dan untuk membaca Quran. Bukan untuk pipis loh ya. Untuk sholat dan untuk membaca Quran itu masjid. Barakallahu fikum. Maka demikianlah orang Badui merasa lega Kenapa lega? Pertama, sudah rampung apanya? Hajatnya. Orang kalau sudah hajatnya selesai kan lega, Mbok. Iya. Sudah rampung lega. Yang kedua, cara negurnya juga apa? Enak, sudah rampung hajatnya baru dinasehati. Dengan bahasa yang jelas, gamblang, enak didengar. Masjid itu dibangun untuk apa? Salat, baca Quran. Ah, dia baru tahu. Baru tahu. Oh gitu tuh. Jadi maknanya pipis di masjid tidak boleh. Gitu. Bagi yang paham berarti masjid bukan untuk pipis. Iya. Maka barakallahu fikum karena hikmahnya beliau menyelesaikan masalah hikmah sekali. Mengingkari kemungkaran dengan penuh hikmah. Hikmahnya dari mana? Yang pertama, di saat orang sedang pipis tidak langsung diapakan? Di stop, stop pipismu. Antum nah, bisa bayangkan lagi pipis di stop. Baru 50% mendek. Wah, langsung nyetopnya ke pribadi <laughs> Udah Dada kerannya. Mungkin sakit. Tama. Maka Nabi hikmat membiarkan dia sampai tuntas pipisnya. Tama. Kedua, kalau di stop saat itu, lalu dia akan geser karena tidak bisa nyetop. Kemudian apa? Di stop tidak bandek, pindah dia. Pindahnya dia menyebabkan apa? E, air kencingnya berceceran di mana-mana. Yang ketiga kelihatan apanya? Hah? Auratnya. Kita? Gitu? Maka Nabi biarkan. Memang itu mungkar itu. Tapi sampai tuntas kemungkarannya baru ditegur. Ini namanya nahi mungkar. Itu hikmah tetap menegur. Bukan yang namanya hikmah itu dibiarkan. Toleran dengan suatu kemungkaran dibiarkan, biarkan dulu. Kapan negurnya? Sudah hajat segera diingkari, tidak diingkari. Pada saat itu seharusnya diingkari. Kenapa ditunda besok mengingkarinya? Terangkan kemungkarannya. Barakallahu Dengan waktu yang pas. Insya Allah menerima. Masya Allah. Jadi hikmah di situ maknanya beliau tetap mengingkari apa? Kemungkaran. Bukan diem. Iya. Sampai akhirnya sahabat ini karena mengetahui metode yang baik yang dilakukan oleh beliau Berdoa Allahumma rahamni Wa muhammada Wa la tarham ma'ana ahada Ya Allah Berilah aku Dan Muhammad Rahmat Dan yang lain jangan engkau berikan rahmatlah <laughs> Ya kan yang lain sikapnya kayak gitu ini baik ini orang insyaallah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu dan juga Nama Muslim dalam kitab Toharoh Barakallahu fikum yang ketiga Al-halatu as-salithah Kondisi yang ketiga Wal-aqsu bi ayyatarattaba 'alal inkari husulu munkar a'dham au masawin. Yang ketiga, al-aqsu lawannya, kebalikannya. Maksudnya apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar yatarattab akibat dari ingkar akibat dari ing, mengingkari kemungkaran husulu mungkar a'dham terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Diingkari kemungkaran malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Au masawin atau sama. Sama maksudnya apa? Antara sebelum dan sesudah diingkari ajik sama. Tidak ada perubahan. Nah, tapi hati alhalah al-halah insan. Pada kondisi seperti ini seorang itu ya tawakof, tahan dulu, menahan. Menahan diri. Menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Kemungkinan besar muncul kemungkaran yang jauh lebih besar atau ajib. Li'annahu idza tarattaba ala inkari husulu maksiyah akbar minha fa innahu la yajuzul inkar. Sebab apabila tarattab berakibat atas ingkarihi pengingkarannya dia husulu maksiyah justru terjadi kemaksiatan yang akbaru minha yang lebih besar justru malah muncul kemungkaran yang lebih besar fa innahu la yajuzul ingkar maka itu tidak boleh dilakukan pengingkaran iya ila ayyaftahallahu subhanahu wa ta'ala wa ya'ti Allah wa ya'ti bil faraj sehingga Allah membuka sehingga Allah membuka jalan keluar atau mendatangkan jalan keluar bagi permasalahan tadi. Iya, ini kondisi yang ketiga. Nah, dan kondisi seperti ini yakunu hada min bab irtikabu akhafu dororain. Kondisi seperti ini dalam bab melakukan dua madorot yang lebih ringan untuk menolak yang lebih besar. Ya. Ini kaidatun ma'rufah fiddin. Ini termasuk kaidah yang sudah dikenal di dalam agama. Jadi mencegah kemungkaran kalau justru malah nantinya menumbuhkan kemungkaran yang jauh lebih besar dari kemaksiatan yang ada, maka ditahan dulu. Sampai Allah Ta'ala memberi jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, wamin sirotin nabi di antara buktinya ialah sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Najidu hadha wadihan. Kita mendapatkan hal ini secara nyata. Faya ummu anna Anakah nabi Makkah alaihi salam bimakkah alaihi salatu wasalam wa kana yara al asnam wa yara ghairuha bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika dakwah di Mekah ya Yaro melihat al-asnam berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Wayaroh wayroha. Sahabat yang lain juga melihatnya. Tapi lihat ketika di Mekah 13 tahun berhala di sekitar Ka'bah lakinnahu yaqtasir ala da'watin nasi ila tauhid. Namun beliau membatasi dengan dakwah tauhid kepada manusia. Wa ila ibadati walam yaksiril asnam walam yuhattimha Beliau tidak menyeru kepada manusia untuk yaksirul asnam memecah memecah berhala-berhala dan menghancurkan berhala tersebut. Ya, Selama 13 tahun Nabi bersabar melihat berhala di sekitar Ka'bah. Ketika dia sholat, dia datang ke Masjidil Haram melihat berhala di sekitar Ka'bah. Diingkari dia tidak punya kekuatan. Sahabat juga jumlahnya sedikit tidak mungkin menghancurkan berhala tersebut. Lihat, maka beliau bersabar. Memohon pertolongan kepada Allah untuk segera diberikan kemudahan menyingkirkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kalau diingkari langsung saat itu, tidak punya kekuatan. Iya. Padahal yang diharapkan mereka bertauhid, ngerti Islam yang benar, beribadah dengan lurus, meninggalkan berhala tersebut. Iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum tidak mampu menghancurkan saat itu. Kapan dihancurkannya? Ketika Fathu Mekah. Ketika beliau Fathu Mekah membawa kaum muslimin, pasukan muwahidin, pasukan orang-orang bertohid, dan pasukan musyrikin kalah. baru di situ beliau naik di atas kendaraannya, memegang tongkatnya sambil menjatuhkan berhala-berhala satu persatu. Ja'al haq wa zahaqal batil idal batil kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyap kebatilan. Iya. Barakallahu fikum. Bersabar seorang dai. Bersabar seorang dai ilallah. Mana yang lebih memungkinkan untuk diingkari? Walaupun kelihatannya dia Barakallahu fikum melihat hal tersebut mungkin dilakukan dengan tenaganya tapi dengan hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu berapa tahun nunggunya itu 13 tahun ditambah di Medina baru terlaksana Barakallahu fikum maka jangan sampai mengingkari kemungkaran justru muncul kemungkaran yang lebih besar Kisah menarik juga kisah ketika beliau berhasil menguasai Ka'bah Baitullah. Nah, Ka'bah Baitullah yang saat itu dibangun tidak pada pondasi yang dibangun oleh siapa? Ibrahim alaihis salam. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau kenapa tidak dibongkar Ka'bahnya terus diapakan? Dibangun pada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim saat itu. Kita? Iya iya. Apa jawaban beliau? Walaula anna qaumik hadisu ahduhum fil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum ya kalau bukan karena kaumnya kamu itu orang yang hadisun orang yang baru masuk Islam ahduhum fil jahiliyah masih dekat zaman apa jahiliyah ini baru masuk Islam masih dekat zaman jahiliyah Orang jahiliyah juga memuliakan Ka'bah toh. Langsung dibongkar. Maka hati-hati mereka akan mengingkari. Ya. Begitu. Beliau tunda. Pembongkaran Ka'bah dibangun di tempat yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menimbang munculnya mafsadah yang mungkin akan lebih besar. Maka kata Ibnu Hajar diambil satu faidah dari kisah tersebut. Apa kata Ibnu Hajar? Tarkul maslahah li amnil muqu' fil mafsadah. Meninggalkan satu maslahat karena khawatir munculnya suatu kerusakan. Itu. Orang baru masuk terharik Islam, waduh masal berbondong-bondong mereka masuk Islam. Begitu Ka'bah dibongkar, tuh kok banyak dibongkar? Hmm, ada apa ini? Mereka tidak paham. Akhirnya apa? Wah ini agama tidak benar ini masa Ka'bah dihancurkan. Malah akhirnya tidak jadi menerima kebaikan Islam. Maka Nabi menunda. Melihat maslahat yang lebih besar, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Adapun pembangunan Ka'bah pada pondasi Ibrahim ditunda. Melihat maslahat yang lebih besar. Barakallahu Ini bukan berarti membiarkan kemungkaran, meninggalkan, menunda sampai saat yang tepat dibangun pada tempatnya. Barakallahu Maka oleh karena itu Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Amru Bin Ma'ruf liyakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf hendaklah cara engkau melakukan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf liyakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf apa maksudnya hendaklah kamu ketika melakukan amar ma'ruf bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf tidak menyimpang wa nahyika 'anil munkar ghairal munkar dan mencegahmu terhadap barang mungkar ghairal munkar tidak dengan cara yang mungkar ya. Gitu? ini penting orang ingin amar ma'ruf tapi caranya mungkar ya. bersanding dengan apa namanya dalam sebuah tempat duduk. Misalnya, kalau fikum di acara tertentu dakwah di hadapannya penyiar perempuan tidak pakai hijab lagi misalnya khalwat atau tanpa hijab dia niatnya dakwah niatnya dakwah bagus apa jelek dakwah bagus tapi dakwah jangan sampai di situ wanahi kanil mungkar mencegahmu terhadap hal yang mungkar itu hendaklah herol mungkar bukan dengan cara mungkar apalagi di belakang backgroundnya musik nah hal yang mungkar ingin mengingkari kemungkaran dia sendiri terjatuh kepada apa kemungkaran tabi hadza ini kaidah penting. Sebut kalau Syekhul Islam wal yakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf wa nahika 'anil munkar ghairal munkar. Mencegahmu terhadap barang yang mungkar jangan dengan cara yang mungkar. Dakwah mengamar ma'ruf nahi mungkar. Baik apa jelek? Baik. Jangan dengan cara yang mungkar dengan maksiat. Di zaman Syekhul Islam, dia ditanya, Syekh, dikisahkan ada seorang Syekh membuat sebuah e, syair yang dengan syair-syair itu membuat pendengarnya nangis dan bertobat. Para pencuri, pemabuk, Begitu mendengar alunan syair-syair tersebut dengan diiringi sekian perangkatnya, mereka tak kalah mendengar sampai nangis dan bertobat. Bagaimana Syekh? Jawaban Syekh rahimahullah dalam fatwanya itu bahwasanya para salaf dulu para sahabat menghadapi orang-orang jahiliyah yang jauh lebih jelek. Gitu? Nabi, para sahabatnya menghadapi manusia-manusia yang jauh lebih jelek. Tapi mereka tidak melakukan dengan cara mungkar. Quran, sunnah. Bukan dongeng. Yang dusta. Iya. Tapi dengan Quran, sunnah. Itu lebih benar. Laukana khairon lasabakuna man qoblana. Kalau itu cara yang baik, sudah mendahului kita, pendahulu-pendahulu kita. Ya. Singkat cara itu bukan cara yang dibenarkan. Kalau itu dibenarkan sudah dipraktekkan oleh pendahulu kita. Barakallahu fikum. Zaman Nabi banyak orang-orang jelek, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengingkari mungkar, amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan mencegahnya bukan-bukan dengan cara yang mungkar. Ingat ini. Dakwah itu bukan sekedar nyari banyak pengikut. Yang penting banyak orangnya. Banyak benar alhamdulillah. Tapi yang diharapkan ialah mereka masuk Islam dan benar jujur Islamnya. Bukankah ada nabi pengikutnya satu orang? Bukankah ada Nabi ma'ahu rajulan, dua orang? Bukankah Nabiun walaysa ma'ahu ahad, tidak punya pengikut? Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah barakallahu fikum, ini harus lebih dipegang. Jangan mengorbankan prinsip sunnah. Jangan sampai mengorbankan diri kita kepada maksiat sementara tujuannya untuk amar ma'ruf atau nahi mungkar. Barakallahu fiikum. Ya? Nah. Maka berhati-hatilah. Niatnya amar ma'ruf nahi mungkar tapi masuk ke apa namanya? cara yang mungkar. Hati-hati atau dengan cara yang mungkar tadi. Bukan maslahat yang akan muncul fitnah fitnah yang muncul di tengah umat Islam. Nah itu ustadznya saja nampak di apa namanya televisi ber apa sukaria di belakangnya ada apa namanya musiknya berarti ya boleh berhadapan dengan wanita lagi berarti tanpa hijab lagi padahal Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab kalau kamu tanya kepada perempuan yang bukan mahrum Tanyalah mereka dari belakang hijab Dalam satu ruangan ada laki perempuan pakai hijab Ini bebas Ustadznya lihat perempuan itu Perempuan juga lihat dia Ngobrol Bukankah ini suatu hal yang mungkar Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Allah ta'ala meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ikhlaskan niat kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhlaskan diri kita dalam mengucapkan ilmu untuk dalam rangka taqarrub ilallah. Tidak mungkin taqarrub ilallah dengan suatu maksiat. Taqarrub ilallah dengan hal yang ketaatan termasuk dakwah. Banyak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata barakallahu fikum tidak dibangun di atas ikhlas tapi hawa. Hawa. Hawa. Kalau sudah masuk ke dalam dakwah itu al-hawa, maka yang jadi korban adalah pelakunya dan mad'unya. Karena tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu menjadi sebab orang tersebut tidak lurus dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting, apalagi dakwah mengatasnamakan dakwah selefiyah, dakwah yang murni. Dia harus benar-benar berjalan bersama para ulama yang mengikuti manhaj salaful ummah. Imam yang mana yang membolehkan apa yang kita lakukan? Bertanyalah kepada imam. Imamu dakwah. Yang mereka sabar dalam berdakwah dan yakin. Dalam surat As-Sajadah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah katakan dan kami jadikan dari mereka para imam-imam. Nah, yahdu Nabi amrina yang membimbing, membimbing dengan perintah kami. Mereka membimbing bimbingan Allah taala, jalannya Allah taala dan rasulnya. Nah, Lama sobaru Setelah mereka memiliki jiwa yang sabar Sabar dalam berdakwah Jangan main pintas Yang penting kon banyak yang apa? Mendengar atau melihat Tidak jaminan Sabar Yang penting kita benar langkahnya Kalau langkah kita salah berarti tidak ma'ruf. Ya. Wakanu bi ayatina yuqinun dan mereka itu orang-orang yang yakin. Yakin benar dengan pertolongan Allah. Tidak ragu. Walaupun sedikit kalau mereka jujur dan yakin dan sabar akan menang. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan iznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit? Sedikit jumlahnya. Tapi ghalabat dia mampu mengalahkan dengan hujah wal bayan dan mampu mengalahkan lawan-lawannya. Iya, walaupun jumlahnya apa? Banyak. Walaupun lawannya banyak, dia sedikit menang. Kenapa itu? Setelah memenuhi kriteria ini, sabar dan yakin. Maka orang yang amar ma'ruf nahi mungkar pun harus selalu bersabar. Jangan kemudian ingin mengharapkan seluruh jagat raya ini manusianya mengikuti dakwah dia. Jangankan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja tetap ada yang tidak senang. Orang yang paling baik, paling sempurna akhlaknya, tapi beliau tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan mengingkarinya pun tidak dengan cara yang mungkar. Barakallahu fikum. Ini sabar dan yakin. Dengan ikhlas membangun sabar. Orang yang sedikit ikhlasnya, sedikit apa nih? Sabarnya. Sabar itu membimbing kita jadi ikhlas, jadi eh, eh, ikhlas itu membimbing kita sabar, kokoh, semangat, ikhlas. Oleh karena itu penting sekiranya dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dikedepankan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin tersohor, bukan ingin dikenal dan terkenal, sekedar mengajak hal yang makruh, mencegah yang mungkar, sekalipun orang tidak kenal kita. Saya tidak pernah lihat jenengan, tapi saya menerima dakwah jenengan. Ini lebih baik, alhamdulillah. Ketemu kita tidak tahu kita, tapi dia menerima dakwah kita, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Bukan yang kita harapkan dia cium-cium kaki kita, cium-cium tangan kita, bukan. Berubahlah, berubahlah dari hal yang mungkar jadi ma'ruf, itu yang kita harapkan. Begitulah insya Allah pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar terbatasnya waktu dan mudah-mudahan Allah taala mudahkan kita bisa menjalankan apa yang dapat kita laksanakan apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi tambahan pahala di hari kiamat dan Allah jadikan semuanya diterima di sisinya segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi